Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dan perjumpaan-perjumpaan sebelumnya dan setelahnya insyaallah perjumpaan yang dibarokati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis kebaikan Majelis yang kita isi dengan tawasi bil haqq tawasi bil sabr. Pada kesempatan sore hari ini tema yang kita angkat ialah peran serta orang tua dalam tarbiyah anak-anak dalam tarbiyah Islamiyah. Ikhwanatina azakumullah orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anak. Tarbiyah Islamiyah perannya paling besar. Bahkan mas'uliyatu tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah anak-anaknya pertama kali ada di pundaknya. Baik dia seorang ayah ataukah dia seorang ibu. Anak ini mau dididik model apa kembalinya kepada orang tuanya. Mau ditarbiah dengan tarbiah Islamiyah kembali ke orang tuanya. Mau ditarbiah dengan tarbiah duniawiyah tergantung orang tuanya. Mau dibentuk menjadi model A tergantung orang tuanya. Mau dipoles dengan cara B, tergantung orang tuanya. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Belum mengatakan setelah itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat itu anak Yahudi yang meng, yang meyahudikan anak tadi atau yang membuat anaknya Nasrani atau Majusi keluar dari fitrahnya, menyimpang dari fitrahnya. Rasul menisbatkannya kepada kedua orang tuanya. Fa'abawahu. dan menunjukkan peran orang tua sangat vital dalam tarbiyah anak-anak. Bahkan sekali lagi tarbiyah anak ini mas'uliyahnya tanggung jawabnya di pundaknya orang tua. Ditambah lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga di sini meliputi al-ahlu wal aulad, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Upaya untuk menjaga mereka dari api neraka dengan tarbiyah. Muruhum, perintahkan kepada mereka perintah-perintah agama, cegah mereka dari larangan agama, ajari mereka adab, ajari mereka ilmu, Ajarkan kepada mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tarbiyah. Khitabnya yang diajak bicara ialah orang-orang tua dari kalangan kaum mukminin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan ta'alim diniyah dengan ajaran-ajaran agama. Maka mereka orang pertama yang harus tanggung jawab terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Otomatis andil mereka dinanti, peran serta mereka ditunggu. Ditunggu, dinanti dan perlu diwujudkan. Tidak bisa orang tua lepas tangan dari tarbiyah anak-anaknya. Tidak bisa. Sebab tanggung jawabnya di pundak mereka masing-masing. Baik dia sebagai abun au ummun, bapak ataukah ibu. Adapun yang lainnya sifatnya muta'awin. Sifatnya orang yang membantu dia bertawun dia di atas tarbiyah tadi. Adanya para muallimin, para murabbin, para muallim, muallim, para murabbi, murabbi, para ustadz, para ustadzah, para da'iyah. Itu sifatnya muta'awinin. Bertawun dengan orang tuanya dalam perkara kebaikan dalam bab tarbiyah tadi. Adanya lembaga-lembaga tarbiyah, ma'ahid, umarakis, umadaris, islamiyah. Itu semuanya sifatnya sebagai wadah ta'awun bantu membantu dengan orang tua tadi untuk mentarbiah anak-anaknya. Semata-mata ustadz, semata-mata pendidik, semata-mata dai nggak cukup. Semata-mata lembaga tarbiyah, semata-mata madrasah Islamiyah, markas eh, Islami tidak cukup. Harus ada peran serta orang tua di dalamnya Sebab mereka lah yang inti. Yang namanya um, seorang ibu. Dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan al-madrasatul ula li auladiha. Sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Begitu itu anak lahir, ibulah yang paling banyak berperan terkait dengan tumbuh kembang anak-anaknya, juga terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Kata mereka di balik orang besar ada bapak dan ibu yang hebat. Di balik tokoh-tokoh besar agama, tokoh-tokoh besar Islam, di sana ada dua orang tua yang hebat. Ada bapak yang hebat, ada ibu yang he yang hebat dalam tarbiyahnya. Ini pada umumnya. Adapun andil yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan terbiah anak-anaknya. Dan yang kita maksud yang kita maksudkan tarbiyah Islamiyah diniyah. Tarbiyah Islam, tarbiyah agama meliputi tarbiyah akidah. Tarbiyah akidah, prinsip keimanan, tarbiyah manhajiyah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, tarbiyah muamalah, tarbiyah din. Andil yang bisa diupayakan oleh orang tua cukup banyak. Ini yang perlu untuk antum ketahui. Supaya bisa barakallahu fikum diwujudkan dalam tarbiyah anak-anak antum. Yang pertama ialah ikhtiar az-zaujah as-salihah. Ini pranikah. Memilih istri yang salihah. Kalau terkait dengan anak-anaknya, ikhtiarul um as-salihah li auladiha. Atau auladihi huwa memilihkan ibu yang solihah untuk anak-anaknya nanti. Ini pernikah. Seseorang laki-laki dan seorang wanita sudah harus persiapan terkait dengan anak-anaknya nanti dipilihkan calon istri yang solihah, calon suami yang soleh. Antum perhatikan ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum laki-laki terkait dengan profil sifat-sifat istri yang layak dinikahi. Rasul menekankan tentang perkara agamanya. Kata Rasulullah SAW, Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Yang pertama lidiniha, karena agamanya. Lima liha, karena hartanya wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya. Beliau mengatakan fadfar bi dzatiddin tarifat yadan. Maka cari pilih wanita yang zatuddin yang memiliki agama. Kalau tidak akan binasa diri kamu. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada auliaul mar'ah wali-wali wanita yang mengurusi wanita baik orang tuanya atau wali-wali yang lainnya terkait dengan jodoh putrinya atau jodoh saudarinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu wa khuluquhu fazawijuhu Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasatun arid. Kalau datang kepada kalian wahai orang-orang tua wanita, wahai wali-wali wanita, kalau datang kepada kalian seseorang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putrimu. Nikahkan dia dengan wanita yang kamu tanggung, entah putrimu, entah saudarimu. Kalau tidak kamu kalau tidak kamu lakukan, tidak kamu kerjakan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Yang dibahas agama dan akhlaknya. Ini tujuannya jelas supaya lahir dari dari orang yang soleh dan solihah tadi zuriyatun solihah anak-anak keturunan yang solihah. Anak yang soleh, solihah. Orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya solihah. Pada umumnya akan melahirkan anak-anak yang solihah. Zuriyah tayyibah, zuriyah solihah. Memudahkan bagi orang tua tadi untuk mentarbiah anak-anaknya. Ini yang pertama. Kalau sudah menikah ya berarti harus bersama-sama untuk mensolehkan dirinya masing-masing. Mensolehkan dirinya, mensolehkan istrinya. Kalau mau nikah lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat harus pilih-pilih lagi. Memilih istri untuk anak-anak berikutnya dari istri kedua, ketiga, dan keempat. Zaujatun solihah. Istri yang solihah. Barakallah itu. Sedikit banyak yang namanya gen itu mempengaruhi. Nah, yang namanya bibit ini mempengaruhi. Kalau bibitnya bibit unggul, laki-lakinya unggul, wanitanya unggul, yang ini soleh, yang ini solihah, melahirkan yang unggul-unggul juga. Itu pada umumnya. Ini andil yang pertama. Dari sini barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum. Disebutkan poin berikutnya melengkapi yang pertama tadi. Berlaku untuk semua pihak yang telah memiliki anak terkait dengan tarbiyah anak-anaknya ialah al-bada'atu bi islahi nafsih. Al-bada'atu bi islahi nafsih. Orang tua harus memulai memperbaiki dirinya masing-masing. Islahu nafsih memulai dengan mensolehkan dirinya masing-masing. Sang ayah kalau kepingin mentarbiah anak dia dengan tarbiah agama dan sukses harus memulai dirinya sendiri. Jadikan dia sebagai ayah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ibu, sang umi juga harus menjadikan dirinya sebagai wanita yang solihah, ibu yang solihah. Al-bada'atu bi islahi nasih Ini bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di atas. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Nomor satu. Baru yang kedua, wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dimulai dari anfusakum Dimulai dari anfusakum, diri-diri kalian sendiri. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu. Namanya islahun nafsih. Barakallahu fikum. Juga bisa dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah kondisi mereka sendiri-sendiri. Ini umum. Juga di dalamnya tidak akan dirubah kondisi anak tadi sampai dia merubah keadaan dirinya sendiri. Sehingga harus al-bada'atu bi islahi nafsih dimulai dengan mensolehkan, memperbaiki dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ada apa? Ini andil yang pertama. Dan ini yang paling utama. Barakallahu fikum. Dari sini pula ya azakumullah ada sebuah konsep ada sebuah konsep dalam Islam untuk mensukseskan tarbiyah anak-anak kita untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Allah jaga keadaan mereka, Allah jaga kondisi mereka, dijaga dunia wiyahnya, dijaga akhiratnya. Konsepnya ialah salahul walid, salahul aulad. Salahul walid, salahul aulad Kesolehan orang tua akan berbuah akan berbuah menjadi solehnya anak-anaknya. Solahul walid solahul ad. Kesolehan orang tua akan berbuah menjadi solehnya anak-anak dia. Ini masih mengembangkan poin yang pertama tadi. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu dengan Khadir dalam surat Al-Kahfi. Kan disebutkan Nabi Allah Musa mencari Khadir. Ketika ketemu minta untuk mengikuti Khadir. Diisikan yang penting jangan tanya. Tidak boleh bertanya tentang apapun yang dikerjakan. Terjadi peristiwa peristiwa kapal yang dilobangi. Peristiwa yang kedua, Khadir membunuh anak yang kecil. Ini bukan pembahasan kita. Yang ketiga, peristiwa ketika Nabi Allah Musa dengan Khadir datang ke sebuah korea, sebuah desa. Minta dijadikan sebagai tamu. Ditolak oleh mereka. Didapati di sana ada tembok yang oleng, yang miring, yang mau rubuh. Ternyata oleh Khadir dibangun kembali, ditegakkan kembali. Tiga kisah. Yang kita bahas terkait dengan kisahul jidar. Kisah tembok ini. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Jawaban Nabi Khadir. Jawaban Khadir Salatu wassalam terkait dengan kisah tembok ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa amal jidaru Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Al ayat yang artinya ada pun tembok ini kata Khadir. pun tembok ini tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Ghulamaini yatimain. Saya mau tanya, Apakah dalam ayat ini Allah menyebutkan anaknya soleh? La. Lam yadhkur solahahuma. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kesolehan anak ini. Hanya menyebutkan dua anak yatim. Di bawah tembok ini ada kanzun lahuma. Ada perbendaharaan harta benda milik mereka berdua. Wakana abuhuma salihah. Ada syahid. Dan ayahnya anak ini orang yang soleh. Maka Allah berkehendak untuk mengeluarkan nanti perbenaran tersebut untuk mereka berdua sebagai rahmat dari Rabb kamu. Kalimat dalam ayat ini wa kana abuhuma salihah ayah mereka berdua orang yang saleh. Diambil faedah besar oleh para ulama bahwasanya salahul walid solahul aulad, kesolihan seorang ayah, kesolihan orang tua akan berbuah kesolihan anak-anaknya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan anaknya soleh, hanya menyebutkan anak yatim yang masih kecil. Allah jaga mereka, Allah jaga harta benda mereka, Allah jaga agama mereka menjadi soleh dengan kesolehan orang tuanya. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Kalau orang tuanya soleh, dikasih ganjaran dengan anak yang soleh. Terkait dengan masalah ini, pengaruh atau efek kesolehan orang tua kepada anak-anak ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Solehnya orang tua berefek kepada solehnya anak. Ini bisa kita pandang dari beberapa sisi. Yang pertama ialah ini sebagai balasan jaza sebagai balasan atas amal soleh mereka. Jadi barokah amal soleh orang tua bentuk barokah dan balasannya ialah Allah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Al jazak min jinsil amal. Bayangkan. Dengan semata-mata solehnya orang tua. Dengan semata-mata solehnya ayah. Anaknya berubah jadi anak yang soleh dan solehah. Barokah kesolehan orang tua, balasan untuk kesolehan orang tua tadi. Sebab sekali lagi dalam ayat ini Allah tidak mensifati dua anak yatim tadi dengan kesolehan sebelumnya. Berarti murni barokah balasan dikarenakan solehnya orang tua tadi. Sisi yang kedua. Sisi yang kedua barakallahu hukum ialah kesolehan orang tua ini akan menyemangati sang anak untuk meniru orang tuanya. Tayyib, ini semacam tasji' tasji'ul aulad ditaasi, biwalidihim menyemangati, memotivasi anak memotivasi anak untuk meniru, mencontoh, meneladani kesolehan orang tuanya. Barakallahu fikum yang lihat ayahnya soleh, ibunya solihah, ayahnya bertakwa, ibunya bertakwa, ayahnya mukmin, ibunya mukminah, masya Allah di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Sang anak yang ada dalam tarbiyah orang tua tadi terecut, tersemangati untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya. Bapakku salafi, saya harus salafi. Bapakku soleh, saya harus soleh. Umiku solihah, saya juga harus solihah. Umiku menggunakan hijab, saya juga harus menggunakan hijab. Ayahku menggunakan jubah, saya kepengen pakai jubah kayak orang tua saya. Itu adalah kebiasaan umum seorang anak selalu meniru orang-orang yang di dekatnya. Dalam bab ini adalah selalu meniru orang tuanya. Barakallahu fikum. Tasjih ini sisi yang kedua barakallahu fikum. Mungkin ditambahkan sisi yang ketiga. <clears throat> terkait dengan penilaian orang luar terkait dengan dia. Tayyib. Sana'ul akharin. Adanya sanjungan-sanjungan pujian-pujian dari orang lain. Memuji orang tua anak-anak ini di hadapan mereka sang anak. kelas itu. Mungkin dulu orang tuanya telah orang tua mungkin telah wafat atau mungkin orang tuanya lagi tidak ada. Ada seseorang ikhwah ha, ketemu dengan anaknya antum. Antum kuliahnya Abu Ahmad. Anaknya namanya Ahmad. Ini orang ketemu sama si Ahmad. Nah, datangi Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini Mat. Panggil sama orang tadi itu. Masya Allah nak. Bersyukur kamu nak. Ayahmu itu Masya Allah orang yang soleh. Orang yang baik. Akhlaknya mulia. Adabnya bagus. manhatnya kuat. Akidahnya lurus. Apalagi kalau sudah meninggal dunia ini orang tua ini. Ngomongnya lebih menghayati. Hah? Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, gitu ya. Mengenang bagaimana orang tua kamu dulu. Sang anak mendengarkan pujian-pujian semacam itu dari orang lain terkait dengan orang tuanya. Tersanjung. Juga terlecut. Tersemangati untuk itu. Wah, Masya Allah ya. Abi. Orang-orang kenal baik sama Abi rupanya. Ternyata abiku itu dikenal baik loh. Baik, abinya baik, orangnya soleh, beramal soleh, yang imannya Masya Allah, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Tertanam dalam jiwa dia. Abiku orang soleh. Saya harus kayak seperti abi. Apalagi ini anak ini e, ditinggal mati oleh orang tuanya masih kecil. Belum mengetahui seluk beluk orang tua yang sebelumnya. Tahu-tahu dipanggil, Eh, sama mbah-mbah tua, nenek-nenek tua. Di ya, sini le. Di sini nak gitu. Ada apa, Bah? Hmm, tahu-tahu nangis mbahnya ini. Kok nangis, Mbah? Ingat ayahmu. Ingat bapakmu. Nah, tahu dia sama si putri, ingat ibumu, Nak. Kamu kan tidak tahu bagaimana ayah kamu sebelumnya. Kamu tidak tahu bagaimana uh, ibu kamu sebelumnya. Kamu nggak tahu detailnya orang tua kamu sebelumnya. Kamu masih kecil barangkali. Yang cerita mereka. Ingat ibumu nak. Kenapa mbah? Ibumu tuh masya Allah nak, nak wanita yang solihah. Ibumu tuh masya Allah akhlaknya baik. Kalau sudah ketemu sama mbah ini dari jauh dipanggil, nek sini nek gitu. Hah? Ibu manggil manggil nenek. Hah? diajak makan bersama di rumahnya kadang nenek dikasih beras kadang nenek dikasih uang sama ibunya kamu soalnya Hah? dia akan nyemangati itu anak yang pinter ya kayak ibunya Hah? yang solehah kayak ibunya ya itu efeknya luar biasa lah jiwa sang anak bisa jadi kalau uh, anak itu menghayati dia akan menangis dan akan menjadi semacam e, pelecut bagi sang anak untuk dia maju, untuk dia bersemangat menjadi anak yang soleh, semangat ibunya, dengan semangat ibunya, dengan semangat bapaknya. Terus terngiang-ngiang di telinga dia ucapan nenek tadi, ucapan orang tadi terkait dengan bapak ibunya. Jadi motivasi yang motivator yang luar biasa tertanam dalam jiwanya untuk seperti kayak orang tuanya. Ibu saya seperti itu. Saya anaknya ibu, saya harus seperti ibu saya. Gitu. Sehingga dia akan terus berusaha. Paling tidak sama nenek tadi. Ketemu sama mbah tadi. Dia akan menyikapi mbah tadi kayak ibunya menyikapi dia. Dipanggil mbah gitu. Sehat mbah. Hah? Ngasih beras lagi kayak dulu ibunya. Ngasih uang lagi kayak dulu ibunya. Terbawa itu anak. Ini semuanya katanya para ulama unar dikarenakan asar ya efek positif pengaruhnya orang uh, kesolehan orang tua terkait dengan anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihah. Bisa jadi anak-anak kamu ketika itu bukan anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi dengan kesolehan kamu sebagai orang tua, Allah akan rubah anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah, Barakallahu fikum. Jangan mengentengkan masalah ini. Ini kunci utama solehnya anak kalian. Kembali kepada orang tuanya sendiri. Juga sebaliknya, katanya para ulama, juga sebaliknya akan terjadi negatif efek. Efek yang sangat negatif pada sang anak ketika orang tuanya fasik fasikah. Bukan soleh solihah. Orang tuanya dikenal dengan kefasikannya, dengan kejahatannya, dengan kejelekannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan kejahatannya. Wah, mengerikan ya, Pak. Akan muncul asar sayyi'ah. Efek yang sangat negatif terkait dengan sang anak tadi itu. Hah? Bisa jadi anak-anak kamu jadi anak-anak yang fasik fasik fasiqah naudzubillah min zalik dikarenakan syukmul maksiyah syukmul fisq Nah, dikarenakan efeknya kefasikan, dampak kefasikan yang kamu kerjakan selama ini. Merembet kepada anaknya kamu jadi fasik gara-gara kamunya fasik. Gara kalau itu. Dan menjadi beban mental bagi sang anak. Barakallah itu. Walaupun anak itu Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, diselamatkan dari orang tuanya, dari kejahatan orang tuanya, dari kefasikan orang tuanya, tapi tetap ada efek negatif yang akan dirasakan sama anak tadi. Masya Allah ini anak insaf bagus di pondok pesantren, baca Quran, menghafal Quran, Masya Allah. Tidak kayak bapak, tidak kayak uminya. Begitu dia keluar, interaksi dengan masyarakat, atau masyarakat luar sana yang kenal sama orang tua dia. Tanya. Wajahnya mirip kayak orang itu ya. Nah sini nak. Ini apa? Dia pak ada bapak Wajahmu kok mirip Pak Fulan ya? Bapakmu ya? Iya. Mas, nak bapakmu dulu itu sukanya minum minuman keras di pojok sana itu loh. Wah sukanya main perempuan, sukanya judi, sukanya gaplean, suka, suka. Diutarakan semua kejelekan orang tua dari kepada sang anak. Walaupun bukan bukan kejelekannya sang anak, orang tua yang jelek. Itu akan betul-betul seperti dia disayat-sayat sembilu hatinya itu. Ya, Kayak di apa namanya di pisau tuh hati dia begitu menyakitkan mendengarkan ucapan yang begitu dari orang lain terkait dengan orang tuanya. Itu efek minimal dari negatifnya ke kefasikan orang tua. Sakit hatinya. Uh, tidak bisa dia kemudian ketawa gitu. Eh, bapakku deh, bapak itu aku, orang tua itu bukan saya. Tidak bisa. Masuk ke sini dia. Kas. Oh, nyeri rasanya pas sakit rasanya. Itu kalau anak masih kecil akan menangis dia, akan menangis dia menyesali. Itu salah bapak aku, kenapa aku terbawa-bawa? Itu kan ayah saya, kenapa saya dibawa-bawa? Saya nggak seperti ayah saya, saya nggak seperti ibu saya. Saya berusaha baik, saya ngaji, saya menghafal Quran. Kenapa saya terbawa-bawa? Iya, syukbul maksiyah. Sedikit banyak anak kamu akan terkena para itu. Walaupun ya dia harus sabar. Insya Allah kalau sudah dewasa, sudah koma eh, di atas kesolehannya, pandangan orang tua akan berbeda. Bisa membedakan ini bapaknya, ini anaknya. Tapi barang tidak tetap ada efek negatifnya barakallah. Intinya adalah intinya adalah tarbiyah anak-anak itu tidak dia dilepaskan dari orang tuanya. Paham ya? Di pundak kalian tarbiyah anak-anak. Orang tua inilah yang membuat itu anak menjadi anak yang masih di atas fitrah Atau dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi itu orang tua. Barakallah itu. Jadi bukan di antara andil pertama ialah <clears throat> ini. Pilih istri yang salihah, pilih suami yang saleh. Ini menunjukkan harus dimulai dengan islahun nafs. Memperbaiki keadaan kita sendiri-sendiri. Mulailah dengan mensolehkan diri kita sebagai ayah, sebagai ibu. Dan juga menunjukkan konsep yang disebutkan oleh para ulama, salahul walid, salahul aulad. Solehnya, solehnya. Sang anak, uh, solehnya, orang tua akan berbuat dengan solehnya sang anak. Wa kana abuhuma salihah. Disebutkan dari sebagian salaf. Kalau tidak salah diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullah. Dia mengatakan kepada anaknya. Ketika dia sedang mengerjakan sholat. Ketika dia beribadah sholat. Ngomong sama anaknya. Dia teringat sama anaknya. La azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh, sungguh aku akan bertambah semangat mengerjakan sholatku ini untuk kamu. Untuk kamu yakni balasan amal soleh tadi itu untuk kamu ayah soleh ayah solat ayah baik untuk kamu juga supaya kamu mendapatkan barokahnya mendapatkan efek positifnya dari kesolehan sang ayah dari ibadah sang ayah dari amal soleh sang ayah untuk kamu untuk <clears throat> ya barakallahu fikum yang pertama ikhwan ini yang pertama sehingga camkan baik-baik. Dimulai dari kita sendiri barakallahu fikum. <clears throat> yang ke yang kedua. Andil yang kedua. Dari andil orang tua atau peran orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Yang kedua ialah al-qudwah al-hasanah. Memberi contoh yang baik, <clears throat> tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini sungguhnya masih pengembangannya pertama tadi. Cuma disebutkan dari para ulama tersendiri untuk lebih diperhatikan sama orang tua. Nah, di antara andil besar orang tua untuk mensukseskan tarbiyah anak-anaknya, menjadikan mereka sebagai anak yang saleh dan salihah, ialah dengan orang tua itu menjadi kudwatun salihah, kudwatun hasanah bagi anak-anaknya. dan yang baik. Barakallahu fikum. Ini bisa kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul akan berhasil menyampaikan dakwahnya kepada umat ketika beliau sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada nabi kita Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh beliau dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerakannya, dalam diamnya, dalam semua keadaannya akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Contoh Rasul. Posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai uswatun hasanah bagi umatnya itu memiliki efek yang sangat positif. Dakwah itu akan semakin tersebar, Islam semakin mudah diterima, ketika yang membawa risalah Islam ini kudwatun salihah kayak Nabi kita Muhammad SAW <clears throat> maka begitu pula barakallahu fikum terkait dengan orang tua dan anak-anaknya ketika dia mengharapkan mendambakan anaknya soleh, soliha, berhasil, tarbiyahnya, maka orang tua harus menjadi kudwatun hasanah, uswatun hasanah, solihah bagi anak-anaknya. Ini konsep secara umum. Illa man rahimahullah. Ingin anaknya antum ini semangat sholatnya, rajin sholatnya lima waktu di masjid. Harus kamu contohi sebagai orang tua, sebagai ayah. Ajak anak-anak kamu ke masjid. Bersama dengan kamu ke masjid. Berjamaah di masjid. Sama bapaknya. Sama ayahnya. Ayo hanya persiapan ambil wudhu persiapan menggunakan pakaian rapi ayo nak persiapan mana ya mana Nabi salat jamaah ya Allah siap semuanya jamaah ganti sama anaknya semangat gitu nah diajari adab supaya di masjidnya enggak enggak eh, rame enggak membuat eh, kegaduhan keributan yang anteng nah, luar biasa walaupun dia masih kecil dia aja. Walaupun tidak dimasukkan dalam soft kalau dia masih kecil. Diajak, taruh di depan orang tuanya. Supaya dia menyaksikan ibadahnya kaum muslimin. Itu namanya tarbiyah fi'liyah. Pendidikan langsung dengan perbuatan. Tidak usah pakai, gak usah pakai banyak ngomong. Dia paham sholat. Apa agama, agamaku ada uh, mengajarkan yang namanya sholat. Bapakku sholat, bapakku jamaah, bapakku rajin jamaah. Harus orang tua dulu. Teriak-teriak dalam rumah. Nak, berangkat. Jam anak. Yo, persiapan. Le, fulan. Ayo, wudhu Le, alan. Ya Allah, wudhu Persiapan. Sudah azan. Bapaknya masih santai-santai. Mandi belum. Persiapan belum. Apa-apa belum Anaknya suruh berangkat. Ya karena semangat banget berangkat itu anaknya. Tapi tengok-tengok mana ya abiku ya? Nggak kelihatan ini. Huh? Salam. Begitu sampai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cari abinya mana abiku ya? Loh, kok abi tidak ada? Kemana itu? Ternyata abinya nggak jamaah. Hati-hati, itu langsung membekas pada anaknya antum. Jangan salahkan ustadz, Jangan salahkan yang mentar mentarbiah, jangan salah yang mendidik. Tiba-tiba adanya antum malas jamaah. Ustaz, anak saya kok jadi malas Ustaz? Tak kasih kaca ya. Nah, antum ngacau dulu. Antum selama ini rajin jamaah apa tidak? ah, ah, ah, ah, ah, ah, gak usah pakai ah, ah, ah, Rajin jamaah apa tidak? Ya, ya kadang ada uzur. Uzur apa? Ya, enggak rajin kan? Iya, ya, ya, lah Ustaz. Nah, bagaimana antum bisa mengharapkan anak-anak antum bisa rajin jamaahnya, semangat jamaahnya, semangat sholatnya. Lu bapaknya aja males-malesan. Itu anak akan mudah beralasan. Dia akan malas padanya. Ayo, disuruh sama ustadznya, sama pengurusnya, sama pengasuh. Ayo jamaah jamaah. Enggak, males. Kenapa? Oh, gua aja males. <laughs> api aja kayak gitu. Ya, ya saya dirapi api lah. Jangan dirapi api kayak gitu ya. Jangan lu. Jangan di apinya kayak gitu. Nah, kalau saya jangan kamu tiru ya. Ya, jangan ditiru. Abinya males, kamu harus semangat. Ya. Iya, oleh sih. Tapi itu alami. Anak itu punya alasan. Antum ajari dia punya hujah, punya dalil, eh kok dalil, dalil untuk beralasan. Wah, kalau terkait dengan perkara muharramat. Anaknya Masya Allah tarbiyah dengan bagus. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Bapaknya dengan tanpa rasa malu bila haya depan depan anak-anaknya ngerokok. Anak ngeliatin. Eh, kamu nggak boleh ngerokok ya. Kamu belajar yang rajin, jadi anak yang soleh, anak yang solihah. Jangan kayak bapak. Bapak sudah terlambat. atau bermimpi, atau mendapatkan nama yang soleh, soleha, bapaknya kama haza. Terus bermimpi anakku soleh, tidak bakal. Jangan salahkan siapa-siapa di belakang, tahu-tahu anaknya kamu juga. Dia nggak berani terang-terangan dikarenakan takut sama orang tuanya, aturan pesantren. Tapi di belakang ketahuan, bapakku juga begini kok. Jangan diikuti loh ya. Tidak boleh kan? Hukumnya Bang Rob. Hukumnya Hukumnya haram ya, membahayakan kesehatannya itu tidak boleh ya. <clears throat> nah, kedua hasadah. Juga terkait dengan yang putri. Kepingin anak putrinya berhijab. Masya Allah. Ibunya menor. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini pada umumnya harus ada kudwatun solihah. Illa man rahimahullah. Allah menghendaki lain. Itu mungkin ya orang tuanya enggak beres tapi anaknya diselamatkan oleh Allah Azza wa diberi taufik diberi hidayah oleh Allah Azza wa itu sangat mungkin terjadi tapi tetap dia akan memikul beban di, di pundaknya terkait dengan kefasikan kedua orang tuanya <clears throat> ya jadilah kuduatun soleha untuk anak-anak kalian kepingin anaknya taklimnya sergap taklimnya semangat Masya Allah gitu ya. Tapi bapaknya nggak pernah nongol taklim. Ayahnya, ibunya tidak pernah datang di majelis ilmu. Abimu kemana? Tahu tuh sibuk kayaknya. Abimu kemana? Tahu tuh keluar kota kemana? Hmm. Abimu kemana? Tidur di rumah. Tahu nggak ada taklim? Tahu sih, saya suruh berangkat. Anaknya sudah mulai cerdas. Akhirnya kalau anaknya semangat alhamdulillah ya, Pak. tapi kadang muncul malasnya. Jangan tiru lo ya. Barakallahu itu. Hati-hati. Kudwatun solihah. <coughs> Anjil yang berikut. Sampai jam 6 kan? Iya, jam 6 kan? <clears throat> Andil yang berikutnya ialah taharri al-bi'ah as-salihah li auladi. Selektif di dalam memilih lingkungan yang salihah lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. di asolihah. Karena azakumullah lingkungan yang salihah ini memiliki pengaruh yang luar biasa terkait dengan tumbuh kembang kita, tumbuh kembang anak-anak kita. Kalau lingkungannya jelek akan berefek jelek, lingkungannya saleh akan berefek saleh itu pada umumnya. Antum perhatikan barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita tentang kisah pembunuh seratus nyawa. Tahu kisah ini? Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam kitab Taubah. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam kitab Taubah. Diceritakan dulu ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Orang ini kemudian insaf. Terbetik dalam jiwanya keinginan untuk insaf bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun bertanya kepada yang di sekitar dia, siapa orang yang terbaik di tempat ini? Ditunjuklah sang rahib, abid, sang ahli ibadah pendeta. Itu orang. Kamu ke sana. Sampai ke sana dia menyampaikan keadaan dirinya bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya ada taubat? Halim min taubah. Sang rohib memandang ini besar dosanya ini. Terlalu besar dosanya. Membunuh satu dosa aja begitu besar apalagi 99 nyawa. Terlalu besar. Saya kamu nggak punya taubat. La lagi. Terlalu besar dosa yang kamu kerjakan. Marah dia. Habisi sang pendeta tersebut. Dibunuh sama dia. Lengkap 100 nyawa. Tapi niatan dia untuk bertobat terus membuncah. Keinginan untuk insaf terus membuncah. Terus Lalu dia. Semangat untuk bertaubat. Nyah lagi. Siapa yang orang yang terbaik di muka bumi sekarang ini? Ditunjukkan sang alim, seorang alim dari kalangan para ulama. Dia pergi ke sana, menyampaikan keadaan dirinya bahwa dirinya telah membunuh. Sekarang ini membunuh seratus nyawa. Hal minta taubah. Apakah saya punya taubat? Mungkin bertaubat kepada Allah. Kata sang alim, "Mayam na'uka minat taubat. Siapa yang mahalnya kamu dari taubat? Tidak ada. Kamu punya taubat. Ini karena keilmuan dia. Tetapi kamu sekarang tinggal di tempat yang jelek. Walakin nakafi ardi su'in. Kamu sekarang ini di tempat yang jelek. Habitat kamu tuh jelek. Komunitas kamu tuh jelek. Lingkungan kamu tuh jelek. Fadhab ila makani kada wa kada. Pergi kamu ke tempat yang ini, tempat yang itu. Hunaka qaumun salihun. Ya'budun Allah di sana ada kaum yang saleh yang beribadah kepada Allah. Gabung sama mereka, ibadah di sana bersama dengan mereka. Ditunjukkan ke lingkungan yang saleh, komunitas yang saleh, habitat yang saleh di sana. Kamu akan baik, insya Allah. Semangat. Dia harus segera mempersiapkan segala sesuatunya, berangkat ke tempat yang dimaksud. Sampai di tengah jalan mengalami sakratul maut karena semangat yang tinggi untuk bertobat dia pun berjalan sekuat tenaga sampai dia pun merangkak, sampai dia berjalan dengan perutnya. Pengen segera nyampe ke sana, mati di tengah jalan. <clears throat> malaikat rahmat dan malaikat azab, mereka berselisih, siapa yang harus mencabut nyawa orang ini? Yang ini mengatakan, saya yang harus mencabutnya. Dia nggak mengamalkan apapun selama ini. Malaikat rahmat mengatakan, saya yang harus mencabutnya. Dia telah bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Ikhtilaf dinaikkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah memutuskan untuk diukur jarak antara dia dan tempat asalnya dan dia dengan tempat yang dia tuju. Yang paling dekat itulah yang menjadi keadaan dia. Di dalam uh, riwayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada uh, bumi tempat asalnya untuk menjauh. Ibadi. Dan mengatakan memberikan wahyu kepada uh, tempat tujuannya untuk mendekat Ukrubi dekat. itu, Ternyata ini orang lebih dekat ke tempat yang dia tuju hanya selisih satu jengkal saja. Maka dia pun dicabut nyawanya oleh malaikat rahmah. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Terima taubatnya dia. Luar biasa. Syahidnya apa ya kawan? Ucapan sang alim tadi. Kamu ini berada di sebuah tempat yang jelek. Lingkungan kamu itu jelek. Sulit bagi kamu untuk bertaubat kalau kamu di sini. Pindah ke sana. Ditunjukkan kepada sebuah lingkungan yang soleh. Kau pun solehun yang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana. Itu menunjukkan adanya asar. Dampak-dampak yang dimunculkan oleh sebuah bi'ah. Sebuah lingkungan. Kalau bi'ahnya tolihah, fasiqah, sayyi'ah. Akan memunculkan yang jelek-jelek pada umumnya Ketika biahnya salihah akan menghasilkan yang baik-baik pada umumnya. Maka andilnya orang tua dalam bab ini terkait dengan anak-anaknya dipilihkan untuk dia dan keluarganya, anak-anaknya lingkungan yang soleha. Yang gak ada gunanya antum mengajari anak-anak antum tarbiyah solihah antum ajari sendiri atau ditaruh di sebuah pesantren di sebuah uh, lembaga tarbiyah tapi lingkungannya antum lingkungannya fasad lingkungannya rusak banyak kemaksiatannya wah banyak kefasikannya banyak kemungkarannya banyak penyimpangannya di mana-mana anakmu buka rumah kemungkaran main ke rumah ke, ke jalan sebentar kemungkaran ini kebukaran. Ibaratnya orang ha, mau nuangkan air ke dalam gentongnya anakmu ini, bocor bawahnya. Disirami berapa lama pun bawahnya akan bocor. Maka harus pilih bias soleh. Orang tua itu ngurusi anaknya. Di mana ada tempat yang terbaik untuk anak, orang tua siap untuk ikut. Barakallahu maka dipilihkan lingkungan yang soleha Lingkungan yang terbaik, lingkungannya ahlu sunnah wal jamaah. Bila syak wal raib. Lingkungannya salafiyin. Lingkungan yang terbaik ialah ma'ahid wa marakis. Ma'ahad-ma'ahad, markis-markis, para pesantren yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ha? Markas sunnah, markas salaf. Yang di sana diajarkan ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang diamalkan di sana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihidupkan di sana sunnahnya Rasulullah SAW ada ukhuwah yang indah di tengah-tengah mereka akhlak yang bagus di antara mereka muamalah yang baik di antara mereka ditaruh di situ anaknya kamu akan mendapatkan pos, uh, efek positif dari lingkungan tadi ya harus merelakan keadaan kamu dan wajib itu nggak cuma untuk anaknya kamu untuk kamu juga bi'a soleh bi'ah salihah. Baik. <clears throat> Eh, menaruh anak-anak di lembaga pendidikan itu juga termasuk andil. Ketika sang orang tua tidak bisa langsung mendidik anak-anaknya. Tapi tidak cukup dengan setiap saya katakan tidak cukup dengan menaruh dia itu anak di uh, madrasah atau di mahat atau lembaga tarbiyah. Tapi ketika di rumahnya banyak kerusakan padanya. Orang tua harus sekalian dia, istrinya, semua anaknya tinggal di sekitar pondok pesantren Salaf. Belajar bersama dengan anak-anaknya, mengamalkan sunnah bersama dengan anak-anaknya, menghidupkan sunnah bersama dengan anak-anaknya, beribadah kepada Allah bersama dengan keluarganya, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah bersama dengan keluarganya. Boyongan, <coughs> nah, cari mahat-mahat yang terbaik, Nah, cari yang ada kaplingan-kaplingan di sekitarnya. Nah, di Lingai ada nggak ya? Ada. Ada kaplingannya enggak? Ada. Alhamdulillah. Cari kaplingan segera uh, ambil kaplingan, bangun rumah, tinggal di sana. di tempat-tempat yang lain juga banyak. Itu untuk keselamatan agamamu dan agama anak istri kamu sebagai upaya untuk ku anfusakum wa ahlikum. Nah, barakallahu Ada muhim. Namanya tahari <coughs> albi'ah as-salihah li auladik. Memilikan lingkungan yang salihah untuk anak-anak. Waduh Ustaz, saya sudah punya rumah di tengah kota Ustaz. Dol. Tahu dol? Apa dol? Hah? Jual. Ah. Jual ganti rumah yang yang lain di lingkungannya bagus. Di tempat antum berada, entah di sini, tempat-tempat yang lain dari Marrakesh harus sunnah, dari Mahat harus sunnah, wah, Atau wah, anu Ustaz, nah, Mungkin dia biasa dengan rumah-rumah yang bagus Di pondok rumahnya mentere kok malu isin Yang lainnya pada biasa-biasa Kalau dia bagus ini jadi malu Ya sudah, bikin ide Sekarang kita buat Ustaz, perumahan salaf Sen, antum buat lingkungan salaf, lingkungan ahlu sunnah sendiri. Ha, bersama dengan para ikhwah, buka lahan. Ada berapa hektar ini? 10 hektar. Ya Allah, bebaskan bersama-sama, kapling bersama-sama, bikin rumah bersama-sama. Ya ada masjidnya, ada tempat belajarnya, dikasih ustadznya. Ya berdoa, bikin pondok baru namanya itu. Cuma dengan lingkungan ahlu sunnah, dengan perumahan-perumahan ahlu sunnah, mau bikin rumah yang bagus, tidak isi, tidak malu gitu ya kan. Labas. Itu perlu diwujudkan seperti itu. Bi'ah, bi'ah salafiyah. Lingkungan-lingkungan salaf, lingkungan-lingkungan sunnah. Untuk kebaikan kita dan anak-anak kita. Terutama terkait dengan tarbiyatul aulad. <clears throat> Tahari al-bi'ah as-salihah li auladik. Sudah berapa poin? Ya? Sudah banyak poin <clears throat> yang sudah kita uraikan terkait dengan masalah andil, peran yang bisa diambil oleh orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Dari mulai pranikah sampai pasca nikah terkait dengan dia sendiri dan terkait dengan anak dan lingkungan-lingkungannya. Ketika dia menaruh anaknya di lembaga tarbiyah harus dipilih lembaga-lembaga tarbiyah yang salafiyah di atas sunnah yang mengajarkan din, mengajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, adab akhlak yang benar, muamalah yang benar. Yang antum pandang sisi ininya. Jangan naruh anak-anak kamu di tarbiyah-tarbiyah duniawiyah atau tarbiyah-tarbiyah yang munharifah. Ini kesalahan fatal. Alasan cuma satu, kepingin anaknya nanti masa depannya cerah, bisa makan, bisa minum enak. Miskin antum. Maha kata. Apa gunanya anaknya kamu itu rumahnya mentereng, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi ada inhiraf. Dia menyimpang, ngantar biaya awalnya telah menyimpang. Tidak ada gunanya membahayakan akidah dia, rusak akidah dia, rusak manhajnya dia, rusak agama dia. Tidak ada gunanya dunia. Tidak ada gunanya dunia. Tidak bakal bisa memberikan kemanfaatan pada sedikit pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Nanti di jamul qiyamah ya ikhwan, tidak ada kemanfaatan yang namanya anak sama harta kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Jangan memandang yang namanya fasilitas. Waduh. Pondoknya kama hadza, Kayak gini belum dicet, hujan kok baunya tank. Waduh, anak saya mau jadi apa? Taruh sini. Hah? Ditaruh sini sambil nangis-nangis. Terpaksa saya taruh di sini. Nangis-nangis, Le. Yang sabar ya, Le. Ya Allah, miskin tuh. Itu perkara-perkara sifatnya duniawi yang penting itu akidahnya, manhajiahnya, prinsipnya, ala sunnah. بارك الله فيكم على السنة هذا مهم ini yang harus dicamkan baik-baik. Kebanyakan orang tua naudzubillah min zalik, otaknya itu otak dunia. Yang dipikirkan sama orang tua adalah urusan duniawiya anak-anaknya. Padahal tidak ada jaminan dari dia untuk anaknya. Nanti le kalau kamu di sini jadi anak yang kaya raya, itu bukan jaminan. Rezeki minallah yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Mungkin bapaknya kaya raya, anaknya melarat, dia banyak. Hah? Sekarang ayahnya melarat, anaknya kemudian saja jadi orang yang kaya raya, dia juga banyak. Rezeki minallah. Yang dianggap bukan itu. Yang dianggap yang muktabar, yang dituju ku anfusakum wa ahlikum narum. Barakallahu fikum. Ini terlalu mencapkan baik-baik barakallahu fikum. Ini eh, poin-poin penting terkait dengan masalah tema yang diangkat peran orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anak. Ketika anaknya antum ditaruh di lembaga tarbiyah, orang tua harus siap <clears throat> bertawun dengan pihak tarbiyah, dengan pihak mahat untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Siap ta'awun perhatiannya, siap ta'awun kerjasamanya dengan pihak lembaga tarbiyah untuk keberlangsungan tarbiyah anak-anak kalian. Ditaruh, disemangati itu anak. Hah? Disemangati, dikasih support, didukung, dikasih perhatian, diayomi, dibikin mereka semangat belajar, tenang belajar, tidak seakan-akan dilempar sama orang tuanya jauh dari rumahnya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik ketika dari pihak ustadznya, lembaga pendidikannya, model tarbiyahnya, santrinya, dan orang tuanya. Semuanya bersinergi untuk mensukseskan sebuah tarbiyah akan terwujud insya Allah taala dengan poin-poin tadi. Yang utama yang, yang yang yang kita angkat sekarang ini terkait dengan andilnya orang tua. Barakallahu fikum. Sementara cukup barakallahu fik. Cukup ya? Kita Diteruskan lagi ba'dal maghrib insyaallah taala bagi yang punya e, pertanyaan bisa diajukan nanti pada maghrib saya tambahi sedikit terkait dengan masalah faedah yang kita dapatkan sebagai orang tua faedah yang kita dapatkan ketika tarbiyah anak kita sukses ketika anak kita menjadi anak yang soal dan solihah dengan tarbiyah islamiah yang benar untuk menyemangati kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah salafiyah di atas sunnah.